Ceramah singkat Radio Muslim Memurnikan akidah Menebarkan sunnah Kalimat iman dan Islam Ini masuk dalam istilah para ulama Kalimatani Ida istama'a Iftaraka Wa idha iftaraka istama'a Ada dua kata Yang jika dia Bergabung dalam satu kalimat Maka maknanya berlainan tapi jika dia sendirian maka maknanya mencakup kedua-duanya. Di antaranya adalah iman dan Islam. Kalau kata iman digandeng dengan kata Islam, maka iman dan Islam maknanya ber, berbeda. Tapi kalau iman disebutkan sendirian, maka iman mencakup Islam. Islam disebutkan sendirian, maka Islam juga mencakup iman. Dipahami di sini? Baik. Seperti kata fakir dan miskin. Apa beda fakir dan miskin? Kaidahnya sama. Dua kata yang jika digabungkan maka maknanya berlainan, tapi jika dia datang sendirian maka maknanya mencakup keduanya. Sehingga kalau ada ayat yang dia hanya menyebutkan miskin saja berarti mencakup fakir. Tapi kalau dua-duanya disebutkan dalam satu kalimat, maka miskin bukan fakir, fakir bukan miskin. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu Islam, apa itu iman, lalu beliau berikan definisi yang berbeda. Beliau memberikan definisi yang berbeda. Kenapa kok beliau berikan definisi yang berbeda? Karena ini digabungkan dalam satu kalimat, dalam satu forum. Sehingga iman bukan Islam, Islam bukan iman. Tapi ketika iman itu disebutkan sendirian, maka dia mencakup muslim. Maka kalau ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam." Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Orang nggak boleh beralasan, saya belum mukmin kok mas, saya muslim saja. Berarti saya nggak boleh puasa. Panggilan yang Allah nyatakan di sini ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman mencakup di dalamnya yang muslim. Karena iman jika disebutkan sendirian maka maknanya muslim dan mukmin. Tapi kalau disebutkan berbeda maka iman atau disebutkan bersamaan iman bukan Islam dan Islam bukan iman. Contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman Qalatil a'rabu amanna Qul tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Badui mereka mengklaim kami sudah beriman. Kul sampaikan wahai Muhammad, kalian belum beriman. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Namun ucapkan kami sudah muslim. Jadi ketika mereka mengklaim dirinya mukmin, dibantah oleh Allah nggak benar kalian belum mukmin, tapi kalian baru mus muslim. Nah, ketika disebutkan dalam satu kalimat ini, maka makna iman dan Islam berlainan. Jika maknanya berlainan, terus apa beda iman dengan Islam? Islam itu untuk amal yang dohir, sedangkan iman untuk amal yang batin. Maka ketika ada orang yang baru menampakkan Islam dari sisi dohir, sementara keyakinan batinnya belum mantap, dia baru bisa disebut sebagai muslim, namun belum mukmin. Sebagaimana kejadian yang dialami oleh orang-orang Badui. Mereka mengatakan kami beriman dan Allah Subhanahu wa taala membantah, "Belum, kalian belum mukmin, walakin kullu aslamna." Namun ucapkan bahasanya kalian adalah muslim. Baru saja Anda menyimak saja anda drama singkat Radio Muskat.